أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa Subhanallahi amma yusrikun Subhanallah amma yusrikun يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل لنا بالإيمان والإسلام وإن شاء الله تعالى من الآمنين بالتقوى والاستقامة أشهد أن لا إله إلا الله والرحمن والرحيم علم الإنسان علمه البيان علم القرآن وأشهد أن سيدنا محمدا أبو رسوله المبعوث والجان اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الذي جاهدوا في كل ميدان Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan juga saudara-saudara kami di studio televisi Republik Indonesia yang tentunya sangat berbahagia di pagi hari yang sangat indah ini. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi yang senantiasa tidak henti-hentinya melimpahkan rahmatnya, kenikmatannya, inayahnya dan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan di seharian kita yang kadang-kadang kita lupa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kita tahu itu, tetapi kita sering-sering melupakan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang sombong, takabur dan sebagainya. Mudah-mudahan kita di mimbar Nurul Salam, jamaah mimbar Nurul Salam, jamaah majlis majlis zikir, SBN Nurul Salam serta ibu semuanya di studio senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pagi hari ini bertambah kebahagiaan kita karena sudah lama juga ini kita tidak ketemu dengan guru kita tercinta Ustaz Dr. Andus Haji Muhammad Soleh Asri MA. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat ya? Sembal khair. Surur, nur. Sehat. Nih Ustaz nih di pagi hari ini judulnya nih upaya mengatasi ujian hidup. Wah, ini kelihatannya bagus nih ya. Upaya mengatasi ujian hidup. Tapi sabar dulu. Kita saksikan tayangan berikut ini. Hmm. Baik pemirsa televisi Republik Indonesia dan juga ibu-ibu di studio, bapak-bapak sekalian. Kita lanjutkan acara kita, pengajian kita di pagi hari ini dengan judul Upaya Mengatasi Ujian Hidup. Ujian hidup ini kadang-kadang kebanyakan orang yang dikatakan ujian hidup tuh kalau mengalami kesusahan, kekurangan duit ya, kemudian juga kehilangan saudara kita ada yang meninggal, jabatan turun, itu kan ya. Suami nyakitin, istri nyakitin, dah sebagainya dan sebagainya lah. Anak susah diatur, kebanyakan pikirannya ujian tuh kayak gitu. Tapi padahal sebenarnya ujian itu tidak hanya seperti itu. Kesenangan, jabatan, kebahagiaan, harta dan semuanya adalah ujian. Bahkan keluarga kita juga termasuk ujian. Oleh karena kita dengarkan penjabaran dari Ustaz Haji Muhammad Soleh Asri eh, mengenai upaya bagaimana nih upaya mengatasi ujian hidup itu. Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد Ibu-ibu, bapak-bapak, dibalik nih ibu-ibu dulu baru bapak-bapak. Karena yang banyak ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pemirsa di mana saja berada yang sedang mengikuti acara taklim pengajian mimbar, mimbar Nurus Salam di pagi hari ini teriring doa mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberkati kehidupan kita, Amin. keluarga kita, anak-anak kita dan bangsa kita yang tercinta ini. Amin, Amin. ya rabbal alamin. alamin. Sesudah itu salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya di mana saja mereka berada sampai akhir zaman. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita, judul kita hari ini adalah upaya mengatasi ujian hidup. ujian hidup. Hidup yang Allah berikan kepada kita memang penuh dengan ujian, cobaan dan tan tantangan. Dan itu tidak ada habis-habisnya sampai kita selesai dan sampai kita dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak, Bu? Iya kan? Ujian karena itu kalau kita mengkaji ayat-ayat Allah ketika berbicara tentang ujian ini nakung itu Allah akan uji kamu itu menggunakan fiilnya fiil mudhari. Fiil mudhari untuk waktu istiqbal di masa-masa yang akan datang. Artinya terus menerus ibu-ibu kalau kita masih hidup mau hidup apa enggak? <laughs> mau hidup apa tidak? ya, kalau masih mau hidup kita akan terus menghadapi dan dihadapkan oleh ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Karena kita masih hidup. Nah itu ibu-ibu yang berkerudung merah masih mau hidup? Jadi oh, siap untuk menghadapi ujian dan cobaan. Kita diantarkan oleh Ustadz kita, ini Ustadz uh, si Ahmad Rifai ini bahwa yang namanya ujian hidup, cobaan hidup bukan cuma berupa kesusahan saja, tetapi juga kesenangan juga bisa menjadi ujian dan cobaan hidup. Gitu. Biasanya kita kalau diuji kesusahan malah lebih enak Lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah hmm. Tapi ketika diuji dengan kemewahan Wah, ibu-ibu udah belum ditanya udah jawab dulu. <laughs> Ada lu, lupa. Kan biasa begitu, ya. Dan itu manusia oh, disebutkan dalam Al-Quran memang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karakter manusia kalau dibelikan kenikmatan, kenikmatan hidup dia berpaling berbalik 180% dari Allah Subhanahu wa taala alias banyak yang lupa Dekati suami ganteng lupa sama Allah hmm. Atau sebaliknya istrinya cakap Dia lupa Dikasih kekayaan ini kekayaan dia lupa kepada Allah Dan itu sebagian karakter manusia seperti itu Bapak-Bapak Ibu Betul apa tidak? Hmm. Banyak orang yang lupa Tapi ketika dihadapkan oleh Susahan sakit dan tadi Ustaz Rifai bilang jabatannya turun anaknya sakit Ya Allah Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan Anugerahkanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tidak akan mengubah janji. Atau meninggal. Karena ya usah, dia mudah sekali berputus asa. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah pemirsa di mana saja yang dapat mengikuti taklim kita pada pagi hari ini. Karena itu Allah memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita tentang bagaimana sih upaya untuk kita bisa mengatasi hidup dan kehidupan ini baik berupa ujian itu dengan kebahagiaan atau berupa dengan kesengsaraan. Gitu. Hai orang-orang yang beriman Minta tolonglah kamu Kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara bagaimana? Kamu minta tolong kepada Allah Untuk mengatasi ujian, cobaan hidup Caranya bagaimana? Bisabri wassalah Lihat nih ibu-ibu Bisabri wassalah Dengan memperbanyak sabar Dan juga sholat Banyak orang ibu-ibu sabar Kagak sholat <laughs> Apalagi namanya juga sabar lagi <laughs> Atau sebaliknya Sholat Kagak sabar <laughs> Ada orang yang sholat marah-marah dulu Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Eh, nah. Jadi di sini harus paket nih. sabri was salat. Sabar dan salat. Coba ibu-ibu yang senantiasa <laughs> dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paket ini nih. Gampang diucapkan, berat pelaksanaannya. Betul apa tidak? Ya nah, ibu-ibu ketika kita berbicara sabar misalnya, ada batasnya tidak? Tidak ada. Ada. Ada. Hilang udah kesabaran saya. Mau hilang malah habis. <laughs> ada kesabaran. Coba. Ya, tidak. Jadi ibu-ibu sabar. Sabar menurut ajaran-ajaran ulama kita bersumber kepada tuntunan ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad Allah sallallahu alaihi wasallam. Sabar itu kan bisa dibagi menjadi tiga kelompok. Ada as-sabru 'alal musibah, ada as-sabru 'alal ta'ah, ada as-sabru 'alal maksiyah. Ada berapa? Tiga. Ada tiga. Ada sabar menghadapi musibah. Sabar. Dan seberat-berat musibah nanti ujungnya adalah kematian kematian. Karena itu orang-orang yang sabar ketika menghadapi persoalan ini dia mengucapkan inna lillahi inna ilaihi rajiun. Coba ayat ini hafal kita karena sudah menjadi budaya kita, kebiasaan kita. Tetapi sesungguhnya ayat ini mengandung pelajaran yang sangat besar ibu-ibu. Kata inna sesungguhnya kita jadi ini melibatkan orang banyak. Ketika ibu sedang menghadapi musibah, artinya apa? Bukan cuman saya yang sedang menghadapi musibah. Bukan ini ya. Cuman iya, bukan ini, tapi ina. Kami. Kita. Artinya banyak orang. Kalau kita sedang menghadapi musibah, ada juga orang lain yang kena kena musibah. Kalau kita sedang miskin, ada juga orang lain yang miskin. miskin. Bahkan ada orang yang lebih miskin miskin. Betul apa tidak? Hmm. Kalau kita lagi sakit, ibu-ibu, bukan cuma kita yang lagi sakit, yang sedang sakit. Tetapi juga orang lain. Banyak yang sedang sakit. Betul tidak? Jadi ini kata ini makanya inna digunakan oleh Allah inna lillah sesungguhnya kita bukan cuma saya. Jadi kalau ibu hari ini lagi batuk hu, hu, hu. Hmm. Bukan cuma ibu yang batuk. Banyak orang juga pada bat, Gitu. Jadi menyikapi ini Bu, maka insya Allah ibu akan menemukan sebuah ketenangan. Bukan kita saja. Kita kan biasanya cuman kita yang merasa terhimpit. Aduh, kenapa saya begini? Aduh, kenapa cuman saya? Kenapa cuman? Kenapa enggak usah terpakai aja? Kenapa cuman saya? Gitu, insya Allah. Jadi begitu. Nah ini ibu kena itu habis ngaji jadi tambah imannya. Ya. Insya? Insya Allah. Bukan cuma kita. Kalau bicara kemiskinan bukan cuma kita yang miskin, kalau sakit bukan kita yang sakit, masih banyak orang. Tengok aja di rumah sakit. Banyak <laughs> banyak. <laughs> Macam-macam penyakit. Macam-macam penyakit. Masya Allah gitu. Nah, ini kesabar. Ketika kita sedang menghadapi uh, musibah. Dan insya Allah ibu-ibu, orang-orang yang sabar di jalan Allah, dia tidak dianggap mati ya kan? Ya. Karena itu ketika bicara musibah, hubungan yang paling erat adalah tentang kematian. Dan orang-orang yang sedang berjuang di dalam kebenaran, berjuang agama, berada sebilillah dia bukannya mati, bahkan dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bisa lebih leluasa sejauh lebih leluasa dari kita yang hidup. Ini janji Allah Subhanahu. Makanya ibu-ibu yang ngaji lalu dia meninggal dunia, itu orang yang mati di sabilillah, nggak mati sesungguhnya dia. Dia akan hidup di sana. Makanya pulang dari sini nanti semuanya pulang. <laughs> pulang dari sini Pak. <laughs> Alhamdulillah. Nah ini namanya sabar ibu. Dalam menghadapi ada juga sabar dalam taat. Dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu membutuhkan sebuah kesabaran. Ya. Jadi ketaatan juga mesti sabar juga. Sabar, harus sabar. Kalau nggak sabar pada bubar pengajian hari ini. <laughs> Iya, iya iya. Dia mesti sabar nungguin ustadznya. Iya iya. ya <laughs> sabar. Ini juga membutuhkan kesabaran. Satu. Terus yang terakhir ibu-ibu kita sabar dalam menghadapi maksiat. Perbuatan apa? Maksiat. maksiat. Kita bisa sebenarnya melakukan itu. Tapi kita tahan. Tak sabar, jangan. Orang lain cari kita malah ditawarin Jadi kita sabar lihat ya, orang yang suka mabok kalau kita menghadapin gitu ditawarin tidak mau betul tidak ya. orang betawi ogah mau dia kalau orang yang ini malah beli dia mau betul atau tidak jadi sabar ada berapa ibu tiga ya. sabar nah ini kemudian sholat kita minta tolong kepada Allah Jadikan sabar dan sholat ini sebagai alat penolong Untuk menghadapi ujian dan cobaan hidup dan kehidupan ini Allah mengajarkan bu jangan cukup teman sabar saja ya, Sabar doang Tapi pakai juga Dibarengi dengan sholat Nah ibu ketika kita berbicara tentang sholat Sholat kan ada yang wajib Itu mah mutlak nggak usah ditawar ditawar tawar jangan sholatnya kalau kelebihan susah doang <laughs> kalau yang wajib mutlak bapak-bapak ibu-ibu sudah dia dinyatakan akil balik dewasa dalam pandangan agama maka dia sudah berkewajiban untuk melaksanakan sholat sudah tidak bisa lagi ditawar-tawar lagi tidak boleh tidak tidak boleh tidak cukupkah yang dimaksud sholat di situ hanya itu Sementara ujian, cobaan, keinginan yang kita inginkan adalah sebegitu sangat banyaknya. Tidak. Ada salat-salat yang lain ibu-ibu. Untuk ibu jadikan sarana mendekatkan diri dan minta tolong kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya qiyamul lail. Ada kan, Bu? Ya. Salat di tengah malam. Ayo. Suka? Pernah? Pernah. Sering? Alhamdulillah. ibu-ibu pengajian, malam Tapi di luar ini kan banyak yang gak ngerti apa itu ya, mulai Coba ibu-ibu, jadikan ini sebagai alat sarana. So kita minta tolong kepada Allah. Allah menyatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah wa minal laili dan di pertengahan malam. Oh, di pertengahan malam. Ya jam 12, ya jam 1, ya jam 3, ya jam 4. Pokoknya bagian dari malam. Apa kata Allah? Fatahajat. Maka hendaklah kamu bertahajud. Gitu. Bangun malam, Bu. Ngapain? Benar. Jadi <laughs> kamar mandi dari kamar mandi masuk lagi. Banyak orang yang bisa bangun malam. Masya Allah. Apalagi potongan ibu-ibu yang modal-modal kayak gini. Ini mah potongan orang-orang yang sering bangun malam. Amin. Hanya persoalannya bangun. <laughs> Iwan nanya ngapain? bangun malam ada orang macam-macam bu ada yang cuman karena ingin ke toilet <laughs> habis itu balik lagi ke mana kalau Allah menyatakan petahajat ayo bu bangun tahajud tahaj tahajud ambil wudhu dengan baik wudhu yang baik yang benar sesuai dengan aturan mainnya yang rapi jangan tergesa-gesa begitu selesai dari itu gelar sajadah ibu-ibu sajadahnya digelar gak? Ya. ngadap kiblat kiblat coba untuk dua rokaat kita ibadah kepada Allah di tengah-tengah orang lain sedang tidur nyenyaknya kita lihat suami lagi <laughs> atau sebaliknya istrinya lagi <laughs> anak-anak kita masya Allah hadapkan diri kita ya Allah pertengahan malam jarang orang yang bisa bangun malam kita bangun Masya Allah Nikmat tidak? Asa ya bahasa karab bukan makaman mahmudat Kata asa dalam Al-Quran adalah tahqiq pasti. Udah jangan ragu-ragu lagi. Al-Quran yang bicara bu. Ustaz Saleh cuma menyampaikan. Betul tidak? Mu'i cuma sekedar menyampaikan. Hmm. Tapi ini kan langsung dari Allah. La raiba Ayat Al-Quran itu sudah tidak ada lagi keraguan-keraguannya. Pasti benar. Benar. Makanya asa pasti ibu-ibu. Hayya ba'astaka rabbuka maqaman mahmuda. Allahu akbar. Allah akan bangkitkan ibu, Allah akan angkat ibu, Allah akan dudukkan ibu maqaman mahmuda. Di tempat yang sangat terpuji. Alhamdulillah. Kapan ini dilaksanakannya, Bu? Itu pertengahan semalam, dua malam, tiga malam. Wah, setiap malam. Ini bicara istiqomah. Istiqomah. Istiqomah yang paling berat, Bu. Ya. Kalau bangun bangun malam mah saya juga tahu. Tapi ibu-ibu bangun malamnya kena lakinya belum pulang. kepada Allah Subhanahu. Besok nah biasanya kita kalau sudah ditolong, sudah selesai urusan, lupa lagi bangun malamnya maka <laughs> ini kita yang kebanyakan begitu ya bu bu iya. istiqomahnya ini nih ini yang paling mahal kita istiqomah meskipun cuma dua rakaat tapi bisa istiqomah khairun min alfi karomah itu lebih baik dari seribu kemuliaan karoma tidak mungkin orang dapat karoma kalau tidak istiqomah Istiqomah bu Apa-apa istiqomah ini akan mengantarkan kita keberhasilan Dalam segala bidang Ngaji Mau oh, pinter Is Istiqomah jangan ngaji sebulan berhenti Masuk <laughs> Kagak istiqomah kagak pinter Ya pinter, Kalau istiqomah insya Allah ibu-ibu Ya terus ya, menerus Terus menerus kontinu الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا لا تحزنوا وأبشروا, وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Insya Allah luar biasa kalau kita bisa istiqomah Nah inilah yang kita ingin bangun Bagaimana kita bisa istiqomah Itu coba Allah kasih petunjuk Lewat sholat Ada yang wajib, ada yang sun Sunnah nah, Yang pengamalan Bu, soal rezeki misalnya. Kita kan hidup ini takut banget kalau urusan rezeki. Betul apa tidak? Tidak kebagian. <laughs> ya Allah, takut, miskin takut, takut dan sebagainya. Tapi kan berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya ada sholat duha. Betul apa tidak? Ya Allah, kapan waktunya? Nah, udah sampai duha diingetin ya. <laughs> Soalnya rezeki kalau diterusin panjang nih. <laughs> Kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa masih berserta kami di studio televisi Republik Indonesia dalam Mimbar salam. Yang sampai pembicaraannya adalah masalah salat-salat eh, sholat -sholat sunnah. Yang tadi sholat sunnah yang paling digemari katanya kata Ustaz tadi, sholat duha. Salat duhanya benar digemari nggak ya? Rezekinya senang, tapi salat duhanya insyaallah taala minal amin. Silakan Ustaz. Iya. Ibu kan sekarang bulan Maulid. Memperingati Maulid kan penting. Tapi mengamalkan ajaran Maulid yang disampaikan oleh Nabi tentu lebih penting. Salat malam tadi itu kan bagian dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibentangkan oleh Al-Qur'an. Termasuk juga sholat duha ini kan dianjurkan dalam tuntunan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau malam kagak bisa, ya, siang masa nggak bisa juga ibu-ibu. Keterlaluan. Keterlaluan. Ustaz, kalau malam ngantuk, emang kenapa? Yang nonton TV-nya selesainya jam 12 ah, Susah banget tahajudnya Duha ada duha Duha Kan waktunya pagi, siang ya. Dan inilah amalan orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah putus-putus menjalankan salat duha. Allah. Sampai kata Nabi kalau urusan rezeki. Salatul duha tajlibur rizq. Rakaataini duha tajlibur rizq. Salat duha cuma dua rakaat bisa menarik rezeki yang tadinya jauh disedot sama salat duha. Alhamdulillah. Yang tadinya masih di atas. Gitu. Hmm, enak apa enggak? Enak berdekat salatnya kapan? Ya Allah, kalau orang yang jalankan ini, amalkan ini, insya Allah hidupnya nggak susah. Dan ini cara yang konsep, cara yang paling hebat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dengan ngajarin Allah ya. Allah. <laughs> iya, ini kan tuntunan Ibu. Alham. Alhamdulillah. Diamalin apa enggak? Kalau masih susah kena ngamalinnya <laughs> beres. Tapi kalau ini ibu-ibu didawamkan, ini dibiasakan, ini dia diamkan. Ya Allah, emang kalau belum kita mulai rasanya berat pengen sholat. Betul nggak? Tapi nanti kalau sudah membudaya, sudah biasa, sudah menjadi darah daging, masya Allah. Malah kalau iya. ketinggalan rasanya punya rugi. Ada yang kurang kayaknya ya? yang kurang. Betul apa tidak? Iya. Jadi memang dimulain segala sesuatunya awalnya berat. Nanti kalau udah biasa enteng enak malah ya. rindu ya malah, rindu malah rindu. Rindu. rindu barangkali ada yang mau nanya nih oh gitu silakan silakan eh tengah dulu ya merah dulu wah wah kalau udah urusan duha semangat bener ya kan <laughs> terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aja Yurnelis dari Majelis Taklim uh, eh, Al Furqan uh, eh, Serenseng Kebenjeruk Jakarta Barat. Alamat lengkap. <laughs> Terima kasih Bapak Ustadz yang saya ingin tanggapin dari tadi yaitu sabar, tawakal dan rezeki. Terakhir rezeki. Jadi dalam saya kesabaran saya ingin tanya bagaimana Pak Ustadz menanggapin keluarga kita atau anak kita yang sangat pendiam sekali gitu. Hmm. Kalau jangan ngomong, eh ah satu, ah satu, satu tidak ada sambungnya. Kalau mau berangkat kerja, assalamualaikum, pulang assalamualaikum. Udah itu tidak ada lagi. Masuk dalam kamar, uh, apa namanya, buka komputer, nggak bisa diganggu lagi. Yang kedua, bagaimana mengenai rezeki yaitu uh, masalah utang piutang Pak Ustaz. Yang berutang susah membayar utangnya <laughs> kepada yang berutang. Jadi kita udah seringkali minta, minta, minta. Tetapi uh, kayaknya susah untuk membayarnya, susah untuk memahamin orang-orang itu saya ingin tanya bagaimana Pak Ustadz hmm. solusinya hmm. dan bagaimana untuk selanjutnya apa itu <laughs> dibebaskan apa enggak kalau dibebaskan dia orang ada nggak mungkin orang mampu terima kasih Pak Ustaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dia sabar tawakal rezeki nah ini dia rupanya di rumahnya ada yang sangat pendiam ya. Diam aja. Kayak kerupuk jatuh ke air itu nyep gitu. Nah, Assalamualaikum, Bu Salam masuk. Nah, ini. Cara gimana Iya, terima kasih Ibu. Ibu ini sebuah pertanyaan. Dan ini sedang dihadapi oleh Ibu, anaknya kalem, gimana menghadapinya Ustaz? Saya udah sabar. Udah sabar betul Ibu. <laughs> udah sabar. Tapi terus sabar kan nggak ada batasnya. Iya, iya. nggak ada batas. batasnya. Tapi ibu-ibu diam, bu. kalau memang bicara nggak ada maknanya dan tidak ada manfaatnya, lebih bagus diam. Hmm. Mas, mungkin kalau dia ini untuk apa sih? Kan cukup. Dia jawab assalamualaikum, bu, waalaikumsalam, ya sudah. Jadi memang manusia ini karakter orang berbeda, beda-beda. Ada orang yang suka Wah, gue udah bilang ngobrol. <laughs> Cara kau bicara panjang, kadang-kadang juga nggak ada maknanya. Ada nggak yang model begitu? Ada karakternya, hobinya, sukanya. Uh, ngomong aja. Ustad kerjanya ngomong. <laughs> Nggak ada koma. ada koma. gitu. Tapi ada ini karakter manusia, Ibu. Dan kita menyikapi dengan positif saja. Kalau ini memang diamnya ini tidak memberikan makna buat dia sudah daripada dia banyak bicara untuk apa saya lebih suka dia diam daripada ngomong karena yang namanya Islam itu adalah tarkumala yani Islam itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya itu selagi dia bisa ngomong biarin aja ibu-ibu <laughs> jadi uh, jadi uh, karakter manusia yang seperti itu Kemudian kaitan dengan utang piutang biasa ibu-ibu. Kalau yang utang pura-pura pura-pura lupa. Iya, pura-pura lupa gitu. Kemudian kita selalu terus dan mengingatkan karena itu oleh Islam kalau kita ingin mengadakan utang piutang harus ada transaksi yang jelas. Fa idza tadayantum bidainin faktubuh kalau kita ingin mengadakan perjanjian hutang piutang maka catat jumlah yang dihutangkan berapa, kapan kira-kira mau diselesaikan sehingga nanti kita tidak banyak bicara ada bukti, ini kan buktinya. Itu sebenarnya untuk menyelamatkan orang di kemudian hari takut-takut lupa karena manusia punya sifat lupa diingetin aja sering lupa apalagi emang orangnya suka pura-pura lupa hmm. betul mumpung-mumpung lupa <laughs> mumpung-mumpung lupa <laughs> tapi kalau ini terus dibawa sampai mati ibu-ibu ini kan dia punya hak antara manusia dengan mungkin hak kepada Allah sudah selesai tetapi hak kepada sesama manusia iya iya, iya. Inilah yang dikhawatirkan Jangan sampai kita menutup usia dipanggil oleh Allah dalam keadaan punya hutang Sebab bagaimanapun hebatnya <laughs> Kalau ini belum di ini kan kita masih ada sangkut paut dengan hablum minanat Dan hak adami Ini persoalannya Karena itu agama menganjurkan Ada beberapa hal yang harus disegerakan Gitu satu di diantaranya adalah segerakan bayar hutang. Kita terus mengingatkan ibu-ibu, eh ini, ya kamu kalau nggak mau bayar kan kamu nanti susah sendiri di kemudian hari, gitu. Nah kecuali kalau ibu sudah terus gitu. ikhlas udahlah kalau begitu baru juga seribu perak <laughs> ah misalnya itu boleh <laughs> boleh saja ya. boleh kalau dia mau ikhlaskan wa antafu khairulakum kalau ibu berikan maaf ya itu lebih bagus sebenarnya Ya kalau serat, serat seribu, dua ribu, sepuluh ribu kita maafin. Nah, kalau mman an <laughs> gimana dong? gitu. Karena itu e, caranya ibu-ibu ikutin tuntunan syari. Kalau kita akan mengadakan sebuah perjanjian apapun bentuknya, untuk menjaga di kemudian hari harus kita catat. Gitu. Makanya perkawinan kan ada pencatatan. Awas, awas, awas. Itu catatan gitu. Sehingga kita kan kalau mau ngapain ada bukti. Tapi kalau nggak ada bukti apa nanti dia berkelit, kapan saya ngutang? Hmm. Saya nggak tahu. Enggak mau merasa ngutang, mana buktinya? Ibu mau bilang apa? Tapi itu kan komitmen moral Ustaz. Iya. Komitmen moral di mana Rasulullah sendiri kan tidak mensolatkan jenazah yang berhutang. berhutang. Nah, nah. ini perlu ketegasan barangkali. Karena itu jangan sampai kita tutup usia dalam keadaan hutang. Sampai-sampai Nabi enggan untuk menyelewatkan kalau dia mampu bayar utang kemudian Tetapi, dia tidak mau membayarnya dan menunda-nundanya begitu. Dia nggak mampu kali bu, nggak mampu dia. <laughs> dia Ya kalau dibilang nggak mampu pasti mampu. Enggak nggak mampu bayar utang. nah, tapi bagaimana Pak solusinya bagi yang mengutangkan itu? Iya terus. Karena kita... dia kena di kita udah coba minta-minta-minta tapi nggak juga berhasil. Bagaimana solusinya untuk? Iya ibu tetap menjalankan fazakir Pak inna dzikra tanfaul mu'minin. Kita terus ingatkan kapan mau dibayar, kapan dia ya sabar. Judulnya kan tadi sabar. Kalau kita tutup usia, dia belum juga bayar utangnya. Hmm. Nah, bagaimana? Dengan dia bisa membayar kepada hak warisnya dan ahli warisnya. Kalau dia nggak bayar juga. Ah, bagaimana? dia akan bertanggung jawab. Dia. Tapi kalau ibu kusian sih, kalau ibu kusian dibebasin aja lah udah. Kalau lebih bagus. Nah, yang utangnya kan paling paling juga berapa sih? 100 juta kali ya. Hmm. 100 juta kali ibu ya. Kalau itu 100 juta dibebasin aja lah. Uh, saya bebasin, iya. tapi nanti orangnya bilang gini, kalau gitu besok saya utang lagi ya. <laughs> Iya, iya, iya. Ya, udah Bu ya. Kira-kira seperti itu. Iya. Uh, silakan Ibu yang di atas. Ada? Silakan Uh, eh, sebelah sini, silakan silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Haja Sumarni Rasid dari pengajian Masjid Taklim Al Furqon eh, Kebun Jeruk Srengseng, Jakarta Barat. Di dalam kita eh, menjalankan kehidupan kita sehari-hari, banyak kita mendapat ujian cobaan baik itu cobaan dengan kenikmatan hmm. maupun cobaan yang lain-lain. Hmm. Saya ingin menanyakan kepada Pak Ustadz, bagaimana kiat-kiat untuk menyikapi cobaan ini selain dari sabar dan sholat Pak Ustadz. Saya mohon penjelas penjelasannya. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi uh, yang ditanyakan adalah bagaimana cara menyikapi kenikmatan kenikmat apa uh, ujian yang berbentuk kenikmatan gitu ya. Ya, gimana? Iya. Terima kasih Ibu Sumarni Rashid bahwa kita kembali kepada tema kita bahwa yang namanya hidup ini berisikan ujian-ujian ada ujian berupa kesengsaraan dan itu mah biasanya udah kepepet kita baru nyerah ya bu <laughs> ya itu karena itu sabar ada yang idirori sudah mutlak sudah terjadi ada yang ikhtiari itu bisa boleh dipilihan namanya boleh dikerjakan boleh diting ditinggalkan nah ujian yang paling berat tadi adalah ujian ketika kita mendapatkan kenikmatan ibu-ibu kalau kita lihat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam udah pernah ketemu belum? <laughs> sama Nabi Sulaiman ah dapat Sulaiman dia si Sulaiman kebonanas <laughs> ibu-ibu itu dia orang yang diuji dengan kekayaan tapi lulus diuji dengan keka kekayaan dia lulus dikasih kerajaan yang luar biasa semua fasilitas ada sama dia Insya Allah menjadi kufurkah dia menjadi jauhkah dia malah dia bilang dengan ujian ini apakah saya bisa bersyukur atau dengan ujian ini membuat saya jadi kufur jauh dari Allah Subhanahu wa taala tetapi beliau diuji Inilah orang yang sukses diuji dengan kesenangan Tetapi tidak berubah Akidahnya dan tidak kufur Malah selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu keimanan inilah ibu-ibu Yang perlu kita pertahankan Dan perlu kita jaga Karena dengan ini insya Allah selamat Mau diuji apa sajalah kalau yang <laughs> satu ini bisa Maka insya Allah kita akan sukses Kita akan lurus dalam menghadapi ujian Tapi kalau tidak ya Ini yang sering gagal kan karena di sininya si ibu-ibu Adalah persoalan kei keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu e, berarti Nabi Sulaiman itu sebagai juga cerminan kita ya. Iya. Sebab dia selalu berdoa, "Rabbi auzi'ni an iya. ashkura ni'matakal taalim. Dia iya. terus saja minta diberikan. wa Allahu Akbar. Padahal udah udah udah nabi ya. nabi. Udah nabi setiap hari zikir, setiap malam tahajud gitu ya. <laughs> tahajud, sabar segala macam selalu berdoa ya Allah rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amala sholihan tardha wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin ya Allah padahal dia udah termasuk orang yang soleh yang saleh masukkanlah dengan rahmatmu ya. ke dalam Ya, ya, ada orang termasuk orang yang sudah saleh kayak Ustaz Saleh. Ustaz Saleh. <laughs> Insya Allah taala minan amin. Begini Pak Iwan, barangkali ada ya, barangkali kita uh. begini Ustaz. Uh, eh, ada juga sebagian masyarakat kita dari kalangan ulama yang membagi hidup ini kan ada dua. Hidup secara jasadi dan hidup secara hidup keruhanian. Yeah. Nah, yang lebih berat ujian kita sekarang nih ujian di dalam kehidupan keruhanian ini. Jadi pertentangan di dalam satu kelompok masyarakat Islam dengan masyarakat Islam yang lain hmm. yang menyatakan ini begini, yang itu begitu sehingga yang kita takutkan perpecahan. Hmm. Nah, inilah yang barangkali Ustaz tegaskan kembali di dalam uh, uh, fatwa pada subuh hari ini hmm. supaya <laughs> uh, tidak saling menghujat dan tidak, tidak saling merasa benar, tidak hmm. bersikap asobia. Dan ini ujian ujian kita di dalam hidup kerohanian. Hmm. Itu barangkali itu Ustaz yang ya, ujian juga itu. Ujian yang sangat berat barangkali. Ya termasuk ujian di dalam taat. Nah, iya. Ya, ya. Uh, Bapak Ibu, uh, begini luasnya Islam ini sehingga terjadi perbedaan pendapat, perbedaan paham. Selama perbedaan itu dalam koridor yang benar, itu menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat sebenarnya. Hanya memang seseorang tidak boleh mengklaim dirinya, mengklaim kelompoknya saya yang paling benar. Itu yang salah dan keliru. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh saya yang paling baik sebab orang yang mengatakan saya yang paling baik ini adalah warisan iblis. Iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dia bilang untuk apa saya sujud sama Nabi Adam dia dijadiin dari tanah saya dari api saya lebih mulia dari dia. Hmm. Anak khairum min ini kata yang mula-mula dimunculkan iblis, ya. oleh iblis sifat sombongan itu. Karena itu memang perbedaan paham itu pasti ada ya perbedaan paham pasti ya pasti, pasti ada. ada tetapi jangan diperuncing sehingga menjadi uhuah kita ini terpecah belah gitu. padahal uhuah Islamnya justru harus lebih penting daripada iya. hanya sekedar membicarakan furu'iyah furu'iyah iya. Iya, ya. saja bu ya karena itu memang wawasan keilmuan ini harus digali oleh kita <clears throat> sehingga kita tidak terlalu sempit dan tidak terlalu menyalahkan orang lain dan mengatakan saya yang paling benar gitu. Allah berfirman waqtasimu bihamdillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi inilah acuan kita. Lebih utama kita mempersatukan uhuah kita, jamaah kita, kekuatan kita daripada kita berpecah Benar. berpecah belah dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu hmm. untuk dipecah belahkan. Oh, Paham ibu-ibu? Ya. Alham. Alhamdulillah. Baik uh, pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun anda berada dan juga saudara-saudara kami tercinta yang di studio televisi ini uh, rupanya waktu juga yang disahkan kita. Mudah-mudahan pengajian kita ini bermanfaat dan kemudian juga kita bisa uh, mengupayakan di dalam mengatas, mengatasi segala ujian dalam kehidupan kita itu. Demikian marilah kita dengarkan kesimpulannya dari Ustaz Terima kasih. Ibu-ibu bagian yang terakhir adalah ayat Allah Mas. sabirin. Jadi kapan saja dan di mana saja kita sertakan Allah dalam segala langkah hidup kita ini harus bersama-sama Allah. Kalau nanti kita sudah bersama-sama, maka dengan mudah dan gampang kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu dekat misalnya dengan Pak Ustadz mudah apa tidak? Mudah. Mudah sekali. Kalau ibu dekat dengan gubernur minta sumbangan mudah tidak? Mudah. Susah. Susah. <laughs> karena kita sudah ma'a artinya bersama-sama. Kalau kita sudah bersama Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apapun problemnya apapun ujiannya apapun beratnya yang kita hadapi selalu dibantu dan iya. ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagai kesimpulan, jadikanlah sabar sebagai penolong kita karena dengan sabar insya Allah ibu akan memperoleh keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan salat Insya Allah ibu akan tercegah dari segala perbuatan-perbuatan yang munkar Insya, Insya Allah, Allah. Mudah-mudahan pengajian kita ini Amin. Memberikan manfaat untuk kita Menambah ilmu pengetahuan kita Menambah iman kita Menambah takwa kita kepada Allah subhanahu Dan ibu-ibu yang selalu ngaji Belajar Mendengarkan tausiah-tausiah keagamaan Terutama yang mengikuti tausiah atau pengajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan Allah berikan Amin. dan hidayah dan kita bubar keluar dari tempat yang mulia ini segala kesalahan-kesalahan kita dosa-dosa kita dan kedua orang tua kita diampuni oleh Allah, Subhanahu wa taala eh, pemirsa peserta jamaah di studio demikian pengajian kita pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan doa warahmatullahi wabarakatuh Mari kita berdoa ibu-ibu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Segala puja dan puji kami persembahkan kehadiratmu ya Allah Bahwa pada pagi hari ini berkat rahmat dan nikmatmu Kami dapat melaksanakan pengajian Nur Salam Mudah-mudahan pengajian kami ini memberikan manfaat Menambah ilmu dan menambah kuat iman dan Islam kami Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil الحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.